Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Pertama-tama kami ucapkan jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semua, terutama takmir Masjid Agung Kabupaten Berau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan kita yang hadir di tempat yang mulia ini. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pada tema kita, langkah menuju akhirat kita ambil satu faidah yaitu ar-rizq wal ajal rizki dan ajal kita dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala farrid khatiraka lil hammi bima umirta bihi farrid kosongkan, luangkan hati kita untuk memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Saat waktu salat tiba, hentikan aktivitas yang lain. Saat waktu ta'lim tiba, putus dulu dari urusan dunia kita Wala tushghilhu bima dhamina laka. Jangan disibukkan hati kita ini dengan jaminan yang yang siap diberikan oleh Allah. Apa jaminan itu rizki? Rizki ini jaminan para hadirin. Karena Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا setiap yang melata, yang berjalan di muka bumi ini, Allah kasih rezeki dia. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pikirkan dalam-dalam dan luangkan kesempatan kita adalah kewajiban kita, ibadah. Karena Allah swt wa berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا insa Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ulama tafsir mengatakan liya'budun ay liwahidun agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayuti'un. Aku tidak menghendaki dari mereka rezeki. Aku tidak pula menghendaki mereka dikasih mereka memberikan aku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, sang pemberi rizki. Lalu beliau mengatakan, "Fa innar rizqa wal ajala qarinani madhmunan." Sesungguhnya rizki dan umur, rizki dan ajal ini sekawanan, dua teman madhumunan yang sudah dijamin oleh Allah. Fama damal ajalu baqiya kana rizqu atiya. Selama ajal masih ada, rizki pasti datang. Atau orang sakit pada jamaah tidak bisa bekerja, masih tetap dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan. Ajal dan rizki ini sekawanan yang tidak bisa terpisah. Selama masih ada umur, rezeki pasti datang. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Jibril nafatha fi ru'i. Jibril meniup di hatiku. Annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Jiwa ini tidak akan mati sampai sempurna rizkinya. Tidak akan mati para jamaah sampai sempurna dulu rizki kita. Dan rezeki kita tidak bakalan diambil sama orang. Maka silakan buka toko sama-sama dijual. Tidak bakalan kita akan saling ambil rezeki kita. Tapi orang mengatakan ini saingan saya. Ini namanya kita tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita masing-masing para jamaah. Anak saja, anak kita saja nggak akan ngambil rezeki kita. Maka Allah mengatakan, "Wala taqtulu auladakum min imlaq al khasyata imla'." jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin, takut fakir, takut makan sama kita. Nahnu narzukukum wa iyahum. Satu ayat. Kami ngasih kamu rizki wahai bapak dan anakmu. Ayat yang lain, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami ngasih anak kalian rezeki dan kalian juga wahai orang tua kami yang ngasih rezeki. Selama ajal masih ada, rezeki pasti datang. Lalu dikatakan, "Fahakadzar Rabbu subhanahu la yamna'u 'abdahu al-mu'min syai'an min ad-dunya illa wa yu'tihi afdhala minhu wa anfa'alahu." Demikianlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencegah dan tidak memberi seorang hamba satu perkara dari urusan dunia, yakinlah Allah akan memberikannya penggantinya yang lebih afdal. Jadi mungkin berdagang kain tidak juga jalan berarti tidak cocok pada kain ini. Insya Allah diganti oleh Allah dengan yang lainnya. Setiap dicegah dari satu jalan, Allah bukakan kita jalan yang lebih bermanfaat yang lainnya. Ya, ini dalam kitab Al-Fawaid halaman yang ke-82. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah kemudian juga Ibnu Asakir dan disahihkan dalam silsilah sahihah nomor 952 Nabi alaihi salatu wasallam bersabda Lau anna bna Adam andai kata anak Adam yahrubu au haraba min rizkihi lari dari rizkinya kama yahrubu minal maut sebagaimana dia lari dari kematian la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut niscaya rizki itu akan mengejarnya sebagaimana mati itu akan mengejarnya jadi kalau antum atau bapak-bapak coba lari dari rezeki bakalan dikejar sama rizki. Sebagaimana kita takut dari mati, mati itu juga akan menjemput kita. Karena mati dengan rizki atau ajal dengan rizki itu sekawanan yang tidak bisa dipisahkan. Kita ambil contoh sedikit sebelum kita masuk ke tema. Bahwasanya Allah kalau mencegah seorang hamba satu jalan dari dunia, akan dibukakan jalan yang lain-lain lebih bermanfaat. Contoh saja sang bayi bayi ketika dalam perut ibunya dia makan dari berapa jalan? Hanya satu jalan dari tali pusatnya. Keluar dari perut ibunya, Allah cegah dia dari satu jalan, dibukakan dua jalan. Dia bisa minum susu dari susu ibunya kiri dan kanan dua jadinya. Padahal dia nggak kerja kok. Kemudian begitu selesai nyusu dicegah dari dua ini, Allah kasih dia empat jalan. Dia bisa makan dan minum, makan dari protein hewani dan protein nabati, dia akan bisa minum dari protein hewani dan protein nabati. Empat jalannya setelah dicegah dari luar. Kemudian kalau dia menjadi hamba yang soleh, yang empat ini Allah akan ganti menjadi delapan. Kapan? Kalau dia mati masuk surga, dicegah dari empat, akan dikasih dia pintu surga yang delapan tersebut. Ini kemurahan Allah tabaraka wa taala. Ini sebagai faedah bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjamin rezeki hambanya tetapi ingat di saat dia selalu taat kepada Allah tabaraka wa taala. Tema kita kesempatan malam ini yaitu langkah menuju akhirat, langkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan mencapai kebenaran. al usul ilal haq. Sampai kepada kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Karena kita mengimani hadis Nabi alaihi salatu wassalam waktu Nabi hajjatul wada' dalam hadis dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda taraktu fikum aku tinggalkan bagi kalian ma in tamassaktum bihi selama kalian tamassuk berpegang teguh amalkan dia lan tadillu ba'di abada kalian tidak akan sesat selama-lamanya maka ada beberapa wasail sarana-sarana langkah-langkah tu'in yang membantu kita sampai kepada kebenaran yang menyampaikan kita dengan mudah kepada surga Allah tabaraka wa taala al-amrul awal yang pertama ini dibawakan dalam kitab Al-Mukhtasarul Hafidh fi bayani manhaj salaf ahli sunnati wal jamaah fi akhdhi din wal amal bihi wad da'wati ilaihi. Yang pertama, taqwallah Ma'al ikhlas wat tajarrudi ilaihi. Bertakwa kepada Allah. Yang selalu disampaikan oleh para khatib khatib kita, para asatidzah kita, para masyayikh kita, para ulama-ulama kita, dai-dai kita, ittaqullah. Allah dibarengi dengan keikhlasan. Wat kemudian kita tajarrud, benar-benar ingin ikhlas, benar-benar ingin takwa. Jangan sampai hanya omongan saja yang takwa atau mungkin bajunya baju takwa, jangan. Para ulama kita banyak mendefinisikan yang namanya takwa. Secara umum disebut yaitu imtithal awamirihi wajtinabu nawahihi melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Tapi kita dengar sekarang ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Abbas apa katanya makna takwa itu? At-taqwa al-khawfu minal jalil. Takut dari yang maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takutnya jangan setengah-setengah para jamaah. Bagaimana? Di hadapan orang rame dia takut, tapi kalau sendiri nggak takut. Paling kalau sendiri takutnya sama jin dan setan. Takut kepada Allah enggak? Al khawfu minal jalil, takut kepada al jalil yang maha mulia, yang maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzil. Amalkan Al-Qur'an. Amalkan kitabullah. Jadi jangan sekedar dibaca sebagaimana penjelasan Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah unzilal Quran liyu'mala bihi. Quran diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu tilawatahu amala. Namun orang-orang menjadikan membaca itu sebagai praktiknya, bukan praktik sebenarnya. Al-amalu tanzil amalkan Al-Qur'an. Yang ketiga, wal isti'dadu liyaumir rahil bersiap-siap untuk hari akhirat. Ini dia malam ini persiapan kita para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita mau mati. Kapan waktu kita mati? Di bumi mana kita mati? Kita tidak ada yang tahu para hadirin. Maka wajib kita bersiap-siap. Baik. Kalau Allah Taala dalilnya takwa ini adalah bahwasanya dia adalah sarana Langkah kita untuk mencapai kebenaran dan mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Furqan pada ayat dalam suratul Anfal pada ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buatkan jadikan bagi kalian furqan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ibnu Abbas menafsirkan dan ini ingat menafsirkan Al-Qur'an sebaik-baik tafsiran Quran, Quran dengan Quran. Quran dengan hadis. Quran dengan ucapan sahabat. Quran dengan ucapan para tabi'in, Quran dengan bahasa Arab. Ini adalah sebaik-baik metode penafsiran. Karena Allah yang Maha Tahu firmannya, Dia pula yang menafsirkan firmannya. Diperjelas oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena Allah mengatakan litubayna linnas nas ma ilaihim agar engkau jelaskan kepada manusia ya Muhammad apa yang Allah turunkan kepada mereka. Dan yang paling tahu tafsir Quran setelah Nabi Alaihi Wasallam para sahabat. Karena sahabat menyaksikan turunnya wahyu, dia tahu di mana letak wahyu tersebut turun, kepada siapa turunnya, untuk siapa diturunkan, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, demikian juga As-Suddi, demikian juga Mujahid, demikian juga Ikrimah, demikian juga Dhahhak, demikian juga Qatadah, Muqatil bin Hayyan dan yang lainnya furqana ay makhraja. Kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan bagi kalian jalan keluar. Sebagaimana dalam surah At-Talaq Wa may yattaqillaha yaj'al lahu Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la dan Allah kasih rezeki dia dari jalan yang tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka. Baik. Wazada Mujahid. Al-Imam Mujahid menambah fid dunia wal akhirah. Allah buatkan baginya jalan keluar dunia dan akhirat. Waqal wa fi riwayah an Ibnu Abbas dalam riwayat Ibnu Abbas furqana ay najat Allah berikan dia keselamatan. Wa fi riwayah dalam riwayat yang lain nasran Allah berikan dia kemenangan. Wa qala Muhammad bin Ishaq furqana ay faslan bainal haqqi wal batil. Allah akan berikan dia kalau bertakwa pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka tafsir Ibnu Ishaq ini lebih umum dari tafsir yang tadi dan semuanya tidak ada pertentangan karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah dia akan melaksanakan perintahnya akan meninggalkan larangannya akan diberi taufik oleh Allah mengenal kebenaran dan kebatilan. Maka mengenal kebenaran kebatilan sebab orang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab diberikan jalan keluar dari kesulitan dan kesempitan dunia dan akhirat. Maka ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pentingnya takwa Allah seluruh wasiat para nabi takwa Allah yang pertama. Takwa Allah. Maka Nabi dalam khutbatul hajah yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Jumu'ah, kemudian para ulama lainnya dalam Kitabun Nikah dibacakan seperti yang saya bacakan tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhannasu nasu taqu rabbakumul khalaqakum min nafsin wahidah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida seluruh awal ayat ini takwa Allah azza wa jalla saking pentingnya yang namanya takwa cuma realisasinya sekarang ini yang penting ini yang berat hadha kemudian dikatakan Wa takfiri dhunubihi dosanya akan diampuni. Ya. Kemudian liwanai li thawabillah jazil. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pahala yang besar. Qala al-Imam Ibnu Katsir. Demikian juga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala semisal dengan firman Allah, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah yang membimbing kalian dan mengajar kalian. Ini langkah pertama untuk menggapai kebenaran dan sukses di akhirat kelak. Takwallah dan ikhlas. Yang kedua, doa berdoa. Wal Allah, kembali kepada Allah. Wal iftiqar ilaihi, tampakkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Orang-orang yang sombong, apa arti sombong? Tidak mau minta kepada Allah. Seolah-olah membuat dirinya kaya tidak butuh kepada Allah. Enggak lagi minta. Saya jahat Nama dan akhirin dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dalam Sunan At-Tirmidzi dan hadis ini hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu an yus'al wa yaghdab idza lam yus'al." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah senang dimintai dan marah kalau tidak dimintai. Beda manusia kalau sering minta apa katanya? Suka sekali kamu minta ya. Kamu ini minta terus. Ya. Sampai Nabi mengatakan apa? Aliyadul ulia khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas yang memberi lebih baik dari yang menerima. Ini sesama kita pada jamaah. Tapi kalau sesama Allah, Allah marah kalau kita tidak minta. Jadi seolah-olah kita itu sudah kaya, nggak butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini dikatakan, Innal ladina yastakbiruna an ibadati, yang istikbar yang sombong, yang tidak mau meminta kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka Nabi alaihi kalau berdoa itu yulih fit doa, sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta terus. Minta terus. Dan ingat para hadirin, doa pasti dikabulkan oleh Allah dengan tiga bentuk pengabulan. Pertama, langsung apa yang kita minta. Kalau tidak, au yusraf anhu al-musibah mithlahu. Atau Allah akan palingkan dia dari musibah yang semisal dengan doanya. Maka Nabi bersabda, la yaruddul qadaru illa doa. Tidak ada yang menolak takdir Allah kecuali doa. Merubah takdir enggak, tetapi menolak ya. Kenapa? Karena doa itu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan malas doa para jamaah. Doa, minta, minta. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Ya ya ya gulam, inni uallimuka kalimatin Wahai nak, aku ajarkan engkau beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadah. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta, minta kepada Allah. Kalau minta tolong, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesempurnaan tauhid, kesempurnaan iman seseorang. Jangan minta kepada siapapun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta manusia bisa, ya apalagi nggak bisa. Kalau nggak bisa jelas nggak boleh. Yang manusia bisa saja ngasih kita tetap minta dulu kepada Allah. Jangan-jangan apa? Allah tutup hatinya akhirnya nggak dikasih kita di, diberikan, nggak diberikan kita. Padahal dia punya. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedua para hadirin kalau tidak langsung jawaban doa itu, maka Allah palingkan kita dari musibah seukuran doa kita. Karena Nabi bersabda, la yuraddul qadaru illa doa. Tidak ada yang menolak takdir itu kecuali doa. Karena doa itu juga ditakdirkan. Yang ketiga, au yuddakhara lahu fil akhirah atau Allah simpankan dia di akhirat. Maka yang pertama yang diminta enggak dapat, jangan khawatir, mungkin musibah yang besar akan jauh. Ternyata kena juga musibah, yakinlah yang ketiga pasti disimpan di akhirat. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dan hadis ini sahih, Nabi bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu ibadah. Maka jangan diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cuma para jamaah doa ini ada syaratnya baru bisa dikabulkan. Ini perlu kita renungkan kembali nih para hadirin. Doa terus tapi mana jawabannya nggak ketemu-ketemu. Periksa diri kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, yaitu Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan setelah menyebutkan innal halala bayyinun wal harama bayyinun yang uh, uh, setelah menjelaskan hadis ya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba Allah itu baik tidak menerima kecuali yang baik dalam riwayat Tirmizi Nabi menyebutkan rajulun yutilus safar ada seorang yang sudah lama jauh safarnya perjalanannya. Jadi musafir ini sebab terkabulnya doa pada jamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tsalatu da'awatil mustajabah." Ada tiga doa mustajab. Da'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Baik doanya bagus maupun jelek. Maka ini hati-hati para hadirin. Kadang-kadang saking mangkalnya kita sama anak kita, kita hujat anak kita. Mudahan kamu tabrak mobil kurang ajar kamu sama orang tua. Jangan. Doa baik maupun buruk, ini doa mustajab. Maka lihat orang-orang Arab mereka punya akhlak yang baik setelah datang Islam. Kalau ada anak mereka yang bandel, ya, yang badung dan semisalnya, apa katanya? Maksimal dia mengatakan, Allah yahdik katanya. Semoga Allah memberimu hidayah katanya. Allah yaslihak ya waladi katanya. Semoga Allah memperbaikimu wahai anakku. Tidak dia bilang, ya kal. Lalu kita di sini sudah nggak keruan sudah nasallallahu selama latihan. Ya, kebanyakan ah, kebiasaan sebagian. Mudah-mudahan jangan semua para hadirin. Doa orang tua yang pertama mustajab. Yang kedua, dakwatul maghlum. Doanya orang yang terzalimi. Hatta dia kafir tidak boleh dizalimi. Kalau dia berdoa, kalau dia berdoa yang zalim ini bahaya, yang terzalim ini bahaya. Yang ketiga wada'watul musafir, doanya orang yang musa, musafir. Mustajab doanya orang musafir pada jamaah. Tapi ingat, ada syaratnya. Disebutkan yutilus safar, aghbar ash'ath. Rambut penuh debu. tidak karuan dan tidak terurai, tidak tidak rapi, terurai, tidak tidak tidak rapi rambutnya. Ini bentuk-bentuk tawadhu, merendah diri kepada Allah. Karena memang Nabi alaihi wasallam sebutkan ini perlu sebagai faedah bagi kita khusus laki-laki naha sallallahu alaihi wasallam anil irfahi illa ghibba Nabi melarang kita laki-laki untuk menyisir setiap hari. Ya boleh berjamaah. Ya, sehari nyisir, sehari tidak, dua hari tidak. Kalau wanita tetap dituntut untuk berhias untuk suaminya. Tapi kita laki-laki ini dilarang oleh Nabi al-irfah ayat at-tarajjul yaitu untuk menyisir setiap hari, apalagi setiap saat. Ini selalu di dompetnya ada sisirnya. Masuk WC, keluar WC, terus. Ya, lalat saja mau terbang bisa dia itu apa jatuh mungkin Ya bukan berarti kita kumal-kumal atau kotor jorok enggak, tetapi irfah tiap hari nyisir terus tidak diperkenankan dalam syariat kita. Ya kadang sisir, kadang tidak. Kemudian orang ini yarfa'u ya-, yamuddu yadayhi sama. Dia tadahkan kedua tangannya ke langit. Mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku." dia mendekatkan diri kepada Allah dengan rububiyah Allah, memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab terkabulnya doa semua. Musafir merendah diri, menadahkan kedua tangan ke langit. Ya. Kemudian ya, yang berikutnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sebab dikabulkan doa pada orang ini sudah lengkap. Tetapi apa masalahnya? mat'amuhu haram makanannya haram ini para jamaah mungkin ada hasil riba uang panas korupsi nipu riba yang sangat berbahaya disebut dalam hadis Nabi saw dirhamur riba ya'kuluhul mar'u asyaddu min sittatin wa thalathina zaniya Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang wahwa ya'lam dia tahu lebih dahsyat dari 30 kali enam berzina. Hati-hati para jamaah. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dibesarkan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik? Bagaimana mungkin Allah akan kabulkan doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa para jamaah. Pilih waktu mustajab antara azan dan iqamat waktu mustajab. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, doa ma bainal adzan wal iqamati la turad." Doa antara azan dan iqamat tidak ditolak oleh Allah Azza wajalla. Kemudian mana? Ayu in asma. Ya Rasulullah, doa mana yang paling didengar? Qala dubur salawat. Penghujung salat terutama sebelum salam. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa ammas sujud akthiru fihi doa. Waktu sujud perbanyak doa. qaminun an yustajabulah. Amat layak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana juga akhiru sa'atin min yaumil jum'ah ba'da salatil asri selesai salat Jumat, afwan selesai salat asar hari Jumat sampai tenggelam matahari ini waktu-waktu mustajab. Sebelum berbuka puasa ini waktu mustajab. Sepertiga terakhir malam ini waktu mustajab. Tetapi ingat jangan sampai ada yang haram yang masuk kepada diri kita. Taib Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta petunjuk ini kepada Allah dalam doa iftitah beliau ketika salat malam. Ini salat malam ini jaga para jamaah. Nabi bersabda, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail." Kemuliaan orang beriman pada salat malam bukan ditinjau dari status sosial atau jabatan enggak. Mulianya orang beriman itu ada pada salat malam. Sampai Allah mengatakan kepada nabinya, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat malam para jamaah. Dia sangat banyak manfaatnya salat malam ini. Nabi waktu iftitah apa kata Nabi? Allahumma rabb Jibril. Ya Allah Tuhannya Jibril. Wa Israfil dan Tuhannya Israfil. Fatiras samawa wa Mikail dan Tuhannya Mikail. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard. Pencipta langit dan bumi. Alimul ghaibi syahadah. Yang Maha tahu yang gaib maupun yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah Allah yang memutuskan perkara hambamu yang mereka perselisihkan. Ihdini tunjukilah aku khulifa fihi minal haqqi biiznik dalam perkara yang mereka perselisihkan benar dan salahnya dengan izinmu innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim sesungguhnya engkaulah yang memberi hidayah kepada yang engkau kehendaki ke, ke, kepada jalan yang lurus jangan remehkan yang namanya doa teman-teman Jangan terus berdoa kepada Allah. Maka doa yang paling agung kita baca setiap salat minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Hadis yang tadi diriwayat oleh Imam Ahmad juga Abu Daud dan juga Imam Al-Hakim dan dinyatakan hasan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ini langkah yang kedua Berdoa dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Tadabburu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam Merenungkan Al-Quran Dan merenungkan makna-makna hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa taala sebutkan dalam suratul Isra ayat yang ke-9 Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshirul المؤمنين alladhina ya'maluna الصالحات salihat annalahum ajran kabira Sesungguhnya Al-Quran Yahdi memberi petunjuk lillati hiya akwam kepada jalan yang paling lurus. Tapi kapan akan kita jadikan dia petunjuk? Ya ketika kita faham. Maka ini perlunya mempelajari bahasa Islam, bahasa Arab ini. Dengan demikian kita bisa merenungi. Maka Allah mengatakan, ada baru al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mau merenungkan merenungi Al-Qur'an? Ya, bagaimana kita akan merenungi kita tidak memahami bahasanya. Alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Alhamdulillah sudah ada tafsirnya. Bahkan tafsir dari kalangan ulama Syafi'iyah yang mu'tabar yaitu tafsir Al-Imam Ibnu kathir yang berjudul ya tafsir Al-Qur'anil Azim. Baca ini para hadirin. Renungi ini tafsir ini. Karena ingat tafsirul Quran ini akan menambah kita semakin memahami agama kita dengan sesungguhnya. Jadi jangan hanya dibaca saja atau dipertandingkan bacaannya saja tetapi tidak dihayati dan tidak diamalkan. Ini musibah bagi kita. Dan ini akhir zaman. Ya. Quran hanya diperindah suaranya. Memperindah suara bagus pada jamaah. Karena Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Wasautul hasanu yazidul Qur'anu Hasanah." Suara yang bagus akan menambah Quran itu semakin bagus. Maka insya Allah ya tidak ada di antara kita yang pernah bosan mendengar Fatihah, padahal tiap hari didengar. Kenapa para jamaah? Ini mukjizatnya Al-Quran. Baca surat-surat pendek. Tiap hari itu saja dibaca sama imamnya. Bahkan boleh kita katakan surat andalan mungkin. Tetapi tidak pernah bosan kita. Ini hebatnya Quran itu pada jamaah. Maka jangan sebatas suaranya saja diperbagus. Bagus, dituntut. Tetapi maknanya supaya kita benar merasa meresapi kemudian kita paham syariat kita karena Quran ini adalah sumber hukum bagi kita demikian juga merenungi hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Al-Bukhari punya syarah ulama Syafi'i lagi mensyarahnya pada jamaah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian juga Sahih Muslim punya syarah yang mensyarahnya ulama Syafi'i lagi yaitu siapa Al-Imam nawawi rahimahullah taala Kemudian Sunan Nabi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya ini juga punya syuruh dari kalangan ulama-ulama kita yang mu'tabar. Maka mari kita rujuk ke sana. Jangan hanya jadikan dia perhiasan di lemari kita, di rak-rak buku kita, tapi amalkan. Quran diturunkan lihat baru ayatihi untuk direnungkan ayat-ayatnya. Maka dikatakan di sini oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, فإذا فإذا افتقر العبد إلى الله kalau seorang hamba menampakkan kebutuhannya kepada Allah wada'ahu dan dia menyeru Allah wa admana nazara dan dia terus-terus memandang membaca merenungi kalamillah atau kalam Allah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kalama rasulih dan merenungi sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kalama sahabah merenungi perkataan-perkataan para sahabat wa tabi'in dan para tabi'in wa a'immatal muslimin dan imam-imam kaum muslimin in fatahalahu tariqal huda akan terbuka baginya jalan hidayah. Renungi para hadirin. Maka para sahabat apa kata Utsman bin Affan? Kunna kami para sahabat Idza ta'allamna asyra ayatin minal Qur'an kalau kami belajar itu, kami ambil 10 ayat, 10 ayat. 10 ayat dibaca pada jamaah. Lam natajawazhunna. Kami tidak melampaui 10 ayat ini hatta nata'allama ma'naha wa na'mala bima fiha. Sampai kami pelajari maknanya dari Nabi dan kami praktekkan isi 10 ayat tersebut. Bagaimana sahabat nggak alim pada jamaah? Sepuluh ayat baca. Renungi maknanya, praktekkan isinya. Habis sepuluh ayat, pindah sepuluh ayat lagi. Baca, pahami maknanya, laksanakan kandungannya. Ini dilakukan di hadapan para di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.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 Yang ketiga mentadabbur, merenungkan ayat-ayat Allah dan ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk yang keempat, yaqulu hafizahullah taala, ittiba'u sabili salafil ummah. Mengikuti jejaknya para pendahulu umat ini yang soleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah Nabi bersabda khairun nasi qarni Manusia terbaik adalah generasiku zamanku yaitu sahabat Thumma alladhina yalunahum. Kemudian setelah sahabat tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian setelahnya tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Terhenti sampai tiga generasi saja. Lalu Nabi SAW bersabda, Thumma yaji'u qawmun. Tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah. Wa yaminahu syahadatuhu. Kemudian akan datang suatu kaum setelah itu sebelum diminta bersaksi dia bersaksi duluan. Sebelum diminta bersumpah dia bersumpah duluan. Hadis ini sangat jelas menggambarkan kepada kita kalau menghendaki kebaikan yang lengkap ada pada mereka itu. Maka oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah mengatakan, Man kana minkum mustannan falyustannu biman qad mata. Siapa yang ingin mengikuti suatu jalan, ikutilah jalan mereka yang sudah mati. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka para sahabat. Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Karena orang hidup itu tidak aman fitnah. Bisa saja hari ini dapat hidayah, besok mungkin longsor. Tapi kalau sahabat sudah ada jaminan dari Allah. Walladhi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار آيات سورة التوبة ayat 100 para jamaah والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم As-sabiqun yang terdahulu, al-awwalun yang pertama-tama masuk Islam. Siapa mereka? Al-muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum dan yang ikut mereka tapi ngikutnya bagaimana? Bi ihsan, dengan baik ikut mereka. Apa dapatnya? Radhiyallahu anhu. Allah ridha mereka. Wa anhu dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah siapkan bagi mereka basatin taman-taman surga disiapkan bagi mereka kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sungainya bukan sungai di dunia atau sungai kita yang airnya keruh enggak dalam ayat yang lain dijelaskan bagaimana sungainya min ma'in ghairi asinin air tawar min khamril ladzal syaribin arak yang nikmat untuk diminum. Min asalin musaffa. Dari mana? Madu yang sudah disaring. Wa min labanin lam yataghayyar ta'muh dan air susu yang tidak pernah berubah rasanya. Ini dia air sungai surga para hadirin. Kapan? Kalau ikut sahabat biihsan. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang diikuti jalannya para sahabat. Kanu abarra hadhil ummati quluban. Sahabat itu orang yang paling baik hatinya para jamaah. Baik sekali hati sahabat ini. Pernah Nabi alaihi salatu punya tamu, lalu Nabi bersabda, "Siapa yang menjamin tamuku malam ini?" "Siap ya Rasulullah," kata sahabat ini. Padahal nggak ada apa-apa di rumah. Yang ada ditanya sedihnya. "Apa kamu punya?" katanya. Ini tamu Rasul, muliakan dia. Saya punya hanya sesuap syair gandum untuk makanan bayi kita. Apa kata sahabat ini? Tidurkan dia. Sebagaimana ini supaya tidur? Tidak usah dia makan. Tidur. Begitu engkau majukan makanan ini, matikan lampu dan kita pura-pura makan. Langsung besok paginya apa kata Nabi SAW Yadhakur Rabb Allah subhanahu wa ta'ala tertawa melihat hambanya seperti ini sekarang ini rumah, rumahnya Masya Allah luas, lebar Tetapi hati yang sempit para jamaah Dulu rumahnya sempit sekali Tetapi hatinya yang luas Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Abarun nasi kuluban Orang yang paling baik hatinya sahabat itu Wa a'maqaha ilman yang paling dalam ilmunya Wa aqallahum takallupan paling sedikit berlebih-lebihannya, enggak mau berlebih-lebihan. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Mereka pilihan Allah yang dipilih untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa li iqamati dinihi dan untuk menegakkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum kenali keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim ikuti jejak mereka fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Maka salah seorang ulama Syafi'iyah yang bernama Al-Imam Al-Ajurri Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullah dia dalam kitabnya Asy-Syariah namanya dia mengatakan innallaha nadhara fi qulubil ibad dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Allah melihat hati-hati hambanya. Fawajada qalba Muhammadin khairal qulub. Hati Nabi Muhammad, hati yang terbaik. Sampai Nabi dioperasi jantungnya tiga kali para jamaah oleh malaikat Jibril. Untuk membersihkan bagian-bagian syaitan dari jantungnya. Fakhtarahumullah li hamalati risalatihi. Maka Allah pilih nabinya pemegang risalah. Thumma nadhara fi qulubil ibad. Kemudian kembali Allah melihat hati hati hambanya. Fawajada quluba ashabi khairal qulub. Lalu ditemukan lalu dilihatlah oleh Allah hati-hati sahabatnya hati-hati terbaik di dunia ini. Fakhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Maka Allah pilih sahabat itu untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat para jamaah sampai Ibnu Umar mengatakan ya la julusu sa'ah ma'as sahabah khairun min ibadati arba'ina sana. Duduk sesaat bersama sahabat lebih baik dari 40 tahun ibadah. Sahabat masalahnya para jamaah. Yang mana jaminannya surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah al fatih Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah Allah ridhoi orang beriman membaiat kamu di bawah pohon itu. Kemudian dalam ayat yang lain, ayat yang lain, la yastawi minkum man anfaqa min qabla al-fath wa qatal. Tidak akan sama orang berimpak sebelum dibuka kota Mekah dan berperang sebelum dibuka kota Mekah dengan yang berimpak dan berperang setelah dibuka kota Mekah. Lalu apa kata Allah? Wa kullu wa'adallahu husna. Seluruh sahabat dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang persen sahabat perorangannya tidak maksum. Tetapi mereka itu dijamin surga oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka hati-hati jangan sampai ada yang mencela sahabat, mencaci maki para sahabat, apalagi sampai mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai kita mengkafirkan sahabat, maka apa? Insya Allah dua per tiga agama ini batal kita buat. Kenapa? Mereka semua yang membawakan kepada kita agama ini karena dia adalah penghubung antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, fal iqtida'u bihim mengikuti sahabat khairun minal iqtida'i biman ba'dahum, lebih baik daripada mengikuti orang sebelum mereka. Mengenal kesepakatan mereka, dan perselisihan mereka dalam ilmu dan agama lebih baik dan lebih bermanfaat daripada mengenal kesepakatan dan perselisihan selain dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lianna ijma'ahum maksum. Kesepakatan sahabat itu terjaga dari kesalahan kesalahan. Nabi alaihi wasallam bersabda, "La tajtami'u ummati ala dhalalah." Umatku ini tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Lebih-lebih para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai Nabi mengatakan kepada putrinya Zainab Ilhaqi bisalafina salih Ikuti pendahulu kita yang salih Uthman ibn Mad'un kata beliau Kemudian Nabi juga mengatakan nikmat salaf ana lagi. Sebaik-baik pendahulu wahai putriku bagimu adalah aku ini. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imamnya kita dan para sahabat yang menjadi panutan dan ikutan kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang keempat. As-suhbatus salihah at-tayyibah. Teman yang baik. Ini perlu teman ini para jamaah dipilih, dipilah dan dipilih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad dan hadis ini sahih atau hasan. Al-mar'u ala dini khalili Seseorang agamanya bergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah seorang itu melihat siapa temannya. Maka orang orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Yang namanya teman itu dia menarik kita atau kita menarik dia. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih. La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan berkawan kecuali orang beriman. Ya orang tidak beriman berjualan berbisnis tidak menjadi masalah para jemaah. Tapi menjadikan kawan dekat teman dekat jangan kecuali orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi dan jangan pula makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Karena kalau kita masih makan orang tidak bertakwa Membantu dia maksiatkan musibah kita ini Ya kecuali kalau kita memberikan dia Supaya kita nasihati Supaya luluh hatinya Mau kembali kepada jalan yang hak Kembali kepada jalan yang benar Tidak mengapa para hadirin terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Syausar Rahimahullah mengatakan Sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Lalikai Dalam kitab Syarah Usul Irtiqat Ahli Sunnah wal Jamaah Inna min nikmatillah ala syab idha tanassak. Di antara nikmat Allah bagi seorang pemuda ketika dia beribadah, yuwahi sahiba sunnatin yahmiluhu alaiha. Berteman dengan orang-orang yang menegakkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkawan dengan orang-orang yang menegakkan sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia digiring dibawa kepada sunnah tersebut kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam penjelasan yang lain Amr atau Umar bin Qais Al-Mullai rahimahullah berkata, "Idza ra'aita asy-syab awwala ma yansha' ma ahli sunnah wal jamaah farjuh." Kalau seorang pemuda di kala mudanya berteman dengan orang-orang yang di atas sunnah wal jamaah, harapkan kebaikan baginya. Tetapi kalau engkau lihat dia bersama orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam beragama dan kemauannya, fai asminhu berputus asalah darinya. Maka Nabi mengibaratkan teman teman duduk ini adalah seperti penjual minyak wangi atau pandai besi. Matalul jalis salih wa jalis hamil miskin wa bona fi khilkir. Teman duduk yang baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Imma antabta'a minhu au yuhdika. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan beli dapat wanginya. Kalau tidak dicolekin tes. Coba nanti beli belakangan. Kalau tidak minimal, wah wangi sekali ini dapat kecipratan kita kalau jemaah. Ya, Tapi kalau berteman dengan pandai besi, karena fikhil, eh, berteman dengan teman dulu yang jelek, karena fikhil kir, seperti berteman dengan pandai besi. Imma an yuhriqu alayka thiyabak, kemungkinan dia akan membakar pakaian kita. Kenapa? Percikan apinya nanti kena kita au tusib min hurihan natinah minimal kita kena bau busuk asapnya minimal sudah ini para jamaah barakallahu azza inilah dia langkah-langkah kita menuju al-haq dan yang membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya secara khusus dan jamaah yang di tempat ini secara umum yang saya cintai dan saya hormati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita kaji pada kesempatan malam ini. Kemudian ada di sini pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ahlus sunnati wal jamaah? Siapa dia, bagaimana ciri-cirinya, apa syarat-syaratnya? Satu kata Nabi alaihi salatu sebutkan ketika menyebutkan hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat yang umat ini akan pecah menjadi 73 kelompok kulluha finnar kata Nabi. Semuanya di neraka. Illa wahidah kecuali satu. Qila man hiya Rasulullah siapa yang satu? Qilal jamaah. Nabi mengatakan al jamaah. Maka itu sebabnya dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Lanjut penafsiran Nabi dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ma ana alaihil yawm wa ashabi yang mengikuti aku hari ini dan mengikuti para sahabatku. Nah ini yang perlu kita cari pada hadirin supaya benar-benar apa amaliah kita itu sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Karena dalam Sunan At-Tirmidzi dan hadis ini hasan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum ayyamas sabri." Hari-hari belakangan tuh hari membutuhkan sabar. Al-qabidu ala dini kal-qabidi ala jamar Yang memegang teguh agama yang hak itu seperti memegang teguh bara api. Bagaimana bara api pada jemaah? Kalau dipegang tangannya terbakar, kalau dipegang baranya mati. Lalu apa kata Nabi SAW? Al-amilu fihi bima antum alaihi falahu mithlu ajru khamsina minkum. Yang beramal hari itu, hari sabar itu, seperti amalan kalian. Bukan jumlahnya para jamaah, tapi spesifiknya, kaifiatnya, jumlahnya, caranya seperti amal kalian. Dia mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi SAW. Sampai sahabat heran, Ya Rasulullah, awaminhum apakah 50 dari mereka atau 50 dari kami? Qala bal minkum 50 dari kalian. Maka sampai Nabi alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Wadittu anni laqitu ashabi aw laqitu ikhwani." Aku sangat berharap bertemu dengan saudara-saudaraku kata Nabi. Sahabat mengatakan, "Nahnu ikhwanuk ya Rasulullah." Kami ini saudaramu ya Rasulullah. Qala la bal antum ashabi. Kalian ini sahabatku. Ikhwani saudaraku, man amana bi wa lam yarawni. Saudaraku itu adalah yang beriman kepada aku, yang mengikuti aku, padahal dia tidak bertemu dengan diriku. Maka ini dia para jamaah. Kalau kita ingin mempelajari akidahnya, akidahnya, maka tentu membutuhkan kesempatan yang banyak Insya Allah, Mudah-mudahan kedepannya kita bisa hadir di tempat ini Bagaimana kita akan kaji prinsip dasar akidah sunnati wal jamaah Akidahnya Nabi SAW dan para para sahabatnya Allah Ta'ala Nah, saya pernah lihat di TV bahwa bumi kita ini adalah trompet malaikat Israfil. Apakah benar? Nabi alaihi wasallam sebutkan. <clears throat> ya Rasulullah, dikatakan oleh sahabat. Kenapa engkau tidak istirahat? Kenapa engkau tidak tenang ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifa an'umu وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر ينتظر متى يؤمر Nabi bersabda alaihi salatu wassalam bagaimana aku akan merasa tenang di dunia ini sementara Israfil telah memasukkan trompet itu di mulutnya wahana jabhatahu sambil mengarahkan pandangannya menundukkan pandangannya ke arah aras Allah yantadhiru mata Dayukmar, dia menunggu kapan diperintah maka sekarang ini sudah siaga satu malaikat ini pada jamaah tidak pernah dia berkedip sekalipun Israfil ini sama sekali tidak pernah sekarang dia berkedip jadi bukan dunia ini karena yang namanya karn itu adalah ya yumfakufihi tanduk seperti tanduk atau trompet yang ditiup, bukan bumi ini. Kalau bumi ini kan bentuknya bulat, bundar. Ya, bukan bentuknya seperti trom trompet. Hadza Allah taala a'la wa a'la. Uh, ah, tolong kami diingatkan masalah sab yang renggang di dalam salat dan tidak lurus. Bagaimana ini? para hadirin rahmat Allah azza Ada beberapa lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah." Lafaz yang lain, "Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah." Lurus rapatkan saf. Karena meluruskan merapatkan saf bentuk kesempurnaan sholat. Lafat yang lain mendirikan sholat. Maka hadis Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Apa kata Nu'man? Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi. Kami para sahabat menempelkan pundak dengan pundak kawan. Kalau sekarang jangan coba-coba kita disiko nanti. Sahabat para jamaah. Pundak dengan pundak. Wa ka'bahu bi ka'bahu bi ka'bihi. Mata kaki dengan mata kaki. Sampai seperti ini para sahabat. Dan Nabi sahabat mengatakan, "Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana ma yusawwi bihal qidah." Nabi itu meluruskan merapatkan sab kami seperti dia menyusun anak panah. Turun kadang-kadang di, diusap pundak sahabatnya seperti orang melester tembok itu dilurusin gitu. Kita bagaimana para sahabat? Maka sahabat ini cocok radhiyallahu anhum Lurus, lurus. Pernah suatu ketika bengkok dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Entah kalian luruskan saf kalian atau Allah bengkokkan hati kalian. Berarti bengkok luar bisa berakibat bengkok ke dalam pada zaman. Inda bisa mengatakan, aduh yang penting hati kita. Tapi Nabi mengatakan, perbuatan luar ini berangkat dari yang di dalam. Maka perhatikan, kita saling bantu para jemaah. Kita saling bantu insya Allah. Imam membantu. Utsman bin Affan, beliau saat menjadi khalifah, lumayan umurnya tua beliau ya. Begitu dia tua, Utsman radhiyallahu anhu, mohon maaf, dia berdiri di depan. Ada yang menjadi wakil beliau keliling desa. Ada yang keliling. Kalau sudah, sudah ya Amirul Muminin. Baru Utsman mulai takbir. Ya mudah-mudahan kita bisa ngekor di belakang mereka para jamaah karena mereka ada jaminan surga. Kita ini yang tidak ada jaminan, sudah tidak ada jaminan macam-macam lagi kita ini. Ya Allah, saya kira demikian para hadirin jumpa kita pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi kami ucapkan bagi pengurus di tempat ini jazakumullah khairan. Demikian juga para hadirin. Mudah-mudahan kita bisa menimba lagi ilmu ini. Kita kembali kepada jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya yang mereka generasi terbaik tersebut. Dan inilah dia kaum muslimin seluruhnya wajib kembali kepada jalan mereka. Karena itu ucapan kita raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi Muhammadin ya. Kalau tidak ikut dia berarti belum ridho Muhammad sebagai nabi kita namanya. Jangan-jangan nabinya lain nanti. Kan ini berbahaya. Subhanallah wa bihamdik, syalla la ilaha illa anta Kan kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Allah maqsim lana min khasyyatika ma tahul bihi bainana wa bain ma'asib wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allah matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ما أحييتنا واجعله ورث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته